بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم الذي جعل لنا عبرة في آبائنا الأولين وجعل لنا أسوة في الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, tambahlah ilmu kami dan berilah kami rizki berupa kefahaman. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, Cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu terlimpahkan kepada anda semuanya Kapanpun dan dimanapun anda berada Insya Allah pada malam hari ini Kita akan membahas tentang Qasasul Anbiya Kisah-kisah para nabi Dan yang terakhir, yang lalu kita telah membahas tentang kisah Nabi Hud alaihi salam dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam, nabi dari kaum Samud. Nabi Saleh alaihi salam. Sebelum saya menceritakan alur cerita dari Nabi Saleh ini Alangkah baiknya kalau saya sebutkan dahulu ayat-ayat Al-Quran yang memuat kisah Nabi Saleh alaihi salam secara lengkap. Kalau ada yang mau mencatat, silakan disiapkan alat tulisnya. Yang pertama-tama adalah di dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat nomor 73 sampai 79. Yang kedua, di dalam surat Hud ayat nomor 61 sampai 68. Yang ketiga, di dalam surat Al-Hijr Al-Hijr ayat 80 sampai 84. Yang keempat, di dalam surat Al-Isra' Al-Isra ayat nomor 59. <clears throat> Yang berikutnya di dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat nomor 141 sampai 159. <clears throat> Yang berikutnya lagi di dalam surat An-Naml 45 sampai 53. Yang berikutnya lagi di dalam surat Fussilat ayat 17 sampai 18. Yang berikutnya lagi di dalam surat Al-Qamar ayat nomor 23 sampai 32. Dan yang berikutnya lagi di dalam surat Asy-Syams. Asy-Syams ayat 10 sampai ayat ke-15. Itu para para pendengar setia radio dakwah Islamia tentang kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud Bagaimana alur ceritanya? Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala setelah membinasakan kaum Ad Karena mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka sombong tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Allah menghukum mereka dengan teriakan yang sangat dahsyat sehingga menjadikan mereka hancur lebur dan mereka bercerai-berai. Rumah mereka, harta mereka, kebun mereka dan segala sesuatu. Setelah kebinasaan kaum Ad, muncul kaum yang tidak lebih baik dari kaum 'ad. Bahkan mereka mempunyai kemiripan dengan kaum 'ad yang dikenal dengan kaum Samud. Mereka adalah kaum yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa uh, dinilai betapa besar dan banyak nikmat Allah kepada mereka. Mereka hidup dalam kemewahan, dalam kemegahan, di istana-istana yang mewah, bangunan-bangunan yang megah, kebun-kebun yang indah, dan bahkan mereka mampu memahat gunung menjadi istana dan memahat batu-batu besar untuk menjadi rumah-rumah mereka. Mereka tancapkan pohon-pohon dan mereka alirkan sungai-sungai. Mereka diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang demikian hebat dan dahsyat. Akan tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur atas semua nikmat-nikmat itu. Bahkan mereka justru menyembah berhala. Mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan mereka dan telah memberikan kepada mereka nikmat berupa kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga nikmat yang luar biasa. Tapi mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum Tsamud. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Saleh alaihi salam yang memberikan peringatan kepada mereka yang menunjuki mereka agar mereka mengikuti syariat Allah, aturan Allah yang mm, yang menyuruh kepada mereka agar takut daripada adab Allah Subhanahu wa taala dan memberikan petunjuk Bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar? Allah subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan kepada kita tentang dakwah Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya. Tapi kaumnya tetap sangat mendustakan. Allah berfirman, "Kazzabat Tsamudul mursalin, idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun?" إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون <coughs> Nabi Saleh alaihi salam berdakwah kepada mereka, mengajak kepada mereka beribadah kepada Allah, bertakwa, taat kepada Allah Nabi Saleh tidak minta apa-apa kepada mereka daripada dakwahnya itu. Nabi Saleh alaihi salam menyebutkan kepada mereka nikmat-nikmat Allah kepada mereka yang luar biasa tersebut. Tapi mereka justru menyambut seruan Nabi Saleh dengan pembangkangan, dengan berpaling, dengan mendustakan. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Mereka bahkan tidak percaya kepada Nabi Saleh. Mereka mengingkari dakwah Nabi Saleh. Bukan hanya itu, bahkan mereka mencemooh, mengolok-olok, melecehkan Nabi Saleh alaihi salam. Mereka mengatakan, "Wahai Saleh, kami dahulu selalu bertanya kepadamu dan meminta pendapatmu dalam semua urusan kami. Kami selalu mengikuti pendapatmu karena menurut kami saat itu kamu adalah orang yang bijaksana dan bisa memberikan petunjuk. Tapi kenapa kamu sekarang berubah? Kamu sekarang berbicara seperti orang bodoh. Apa peribadatan yang kamu bawa ini? Bukankah kamu tahu kami mengikuti ajaran nenek moyang kami terdahulu dan kami akan terus menerus mengikuti ajaran nenek moyang kami itu. Kami nggak percaya kepada kamu. Kami meragukanmu dan kami akan terus bertaklid fanatik kepada ajaran bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Tidak akan meninggalkan hanya karena kamu. Subhanallah. Nabi Saleh alaihi salam dengan sabar, dengan hikmah menjawab Wahai kaumku, yang aku dakwahkan kepadamu itu benar. Sementara sesembahan yang kamu sembah itu batil. Aku mengajak kamu beribadah kepada Allah saja. Inilah kebenaran yang aku mengajakmu kepadanya. Kalau aku tinggalkan dakwah kepada kebenaran ini, maka siapa yang akan mampu menolong aku, menyelamatkan aku dari marahnya Allah, dari murkanya Allah? Demi Allah, apa yang kamu ajarkan kepadaku, wahai kaumku, adalah menuju kepada kerugian dan kehancuran. Wahai kaumku, kamu hanya mengajak kepada kerugian dan kehancuran saja. Subhanallah Allah berfirman tentang semua kisah itu, "Wa ila tamuda akhahum salihah" قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allah faman yansuruni min Allah in 'asaytuhu fama tazidunani ghaira takhsir itu ayat-ayatnya yang telah dijelaskan baru saja. Mereka orang-orang kafir itu bertambah kekafirannya dan kesombongannya mereka melampaui batas. Namun demikian Alhamdulillah masih ada sekelompok manusia yang mau mendengarkan Nabi Saleh. Mereka mengakui bahwa dakwah yang dibawa oleh Nabi Saleh adalah benar. Mereka meyakini Allah adalah pencipta alam semesta dan Allah adalah sesembahan yang hak yang wajib beribadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu hanyalah batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, justru dia sendiri bermadarat. Mereka tidak mau mengikuti ajaran nenek moyang yang salah. Mereka beriman. Mereka adalah kaum yang dilemahkan. Mereka beriman, mereka mengucapkan syahadat asyhadu an ilaha illallah. Mereka meyakini Nabi Saleh adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir semakin marah. Ketika melihat ternyata ada sebagian manusia yang beriman kepada Nabi Soleh. Orang-orang yang kafir tambah marah. Kenapa mereka beriman? Kenapa mereka tinggalkan menyembah berhala? Namun orang-orang yang beriman semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Sehingga Orang-orang yang kafir itu semakin takut. Khawatir kalau Nabi Saleh dan pengikutnya menjadi kuat. Karena kalau mereka menjadi kuat, orang-orang kafir khawatir nanti harta mereka, kebaikan mereka, dan negara mereka dirampas oleh orang-orang beriman. Akhirnya orang-orang yang kafir itu berpikir bagaimana mencari solusi dari permasalahan ini. Bagaimana membereskan orang-orang beriman sekaligus Nabi Soleh. Mereka berpikir sampai akhirnya mereka menetapkan dan memutuskan untuk mencari kelemahan Nabi Saleh alaihi salam. Mereka mencari kelemahan Nabi Saleh alaihi salam. Mereka akan meminta kepada Nabi Saleh banyak hal yang diharapkan nanti Nabi Saleh tidak mampu memberikannya. Akhirnya mereka akan mengatakan bahwa Nabi Saleh adalah orang lemah, orang yang tidak bisa apa-apa dengan harapan orang-orang yang telah beriman itu menjadi kafir lagi, menjadi penyembah berhala lagi. Para pendengar setia radio dakwah Islamia, dimanapun anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terlimpahkan kepada anda semuanya kapanpun dan dimanapun anda berada. Terutama kepada adik-adikku dan anak-anakku yang kusayangi dan kucintai karena Allah orang-orang kafir itu akhirnya meminta kepada Nabi Soleh mukjizat. Kejadian luar biasa. Yang mukjizat itu menunjukkan tentang kenabian Nabi Soleh. Dan mereka menjamin mereka akan beriman kalau Nabi Soleh mampu mendatangkan mukjizat itu. Dan mereka akan tetap kafir kalau Nabi Soleh tidak mampu mendatangkan mukjizat itu. Akhirnya Nabi Saleh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah mukjizat, kejadian luar biasa yang membuktikan kenabiannya dan menguatkannya. Doa Nabi Saleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan kepada mereka seekor onta yang besar. Onta yang besar. Onta ini makan dan minum dengan sendirinya. Lalu Nabi Soleh meminta kepada kaumnya, sekarang telah terbukti apa yang kamu minta. Sekarang telah terrealisasikan apa yang kamu minta. Maka kamu sekarang harus menepati janjimu untuk beribadah kepada Allah saja. Nabi Soleh mengatakan, Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Qad ja'atkum bayinatum min rabbikum. Hadihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah. Wa la tamassuha bisu'in fayakhudakum adabun alih. Nabi Soleh meminta mereka agar beribadah kepada Allah saja setelah mukjizat yang mereka minta diberikan oleh Allah. Dan Nabi Soleh meminta agar onta itu dibiarkan makan di bumi Allah dengan sendirinya. Jangan diganggu. Kalau diganggu nanti Allah akan menurunkan adab yang pedih. Akhirnya yang beriman kepada Nabi Soleh semakin banyak. Namun demikian masih banyak juga yang tetap dalam kesesatannya, dalam kekafirannya. Padahal mukjizat telah tampak di hadapan mereka. Padahal argumentasi, hujah, dalil-dalil telah diberikan oleh Nabi Saleh kepada mereka. Tapi banyak di antara mereka yang masih terus menerus dalam kesesatannya dan dalam kekafirannya. Onta tersebut hidup dan berjalan di muka bumi memakan rizki Allah subhanahu wa ta'ala dan ditetapkan bahwa onta ini punya hari untuk minum dari sumur dan hari yang lainnya untuk penduduk daerah itu. Qala hadhihi naqatul laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Ada waktu minum dari sumur untuk onta itu. Dan ada waktu minum untuk penduduk kota itu dari sumur itu. Masing-masing satu hari, satu hari. Akhirnya orang kafir tambah marah. Dianggap onta ini hanya mengganggu minum mereka saja. Mereka marah, mereka bosan. Dan mereka mempunyai rencana untuk membunuh onta itu. Subhanallah. Inilah orang kafir. Mereka terus-menerus dalam kekafirannya. Hanya mencari kelemahan-kelemahan saja. Akhirnya beberapa orang dengan rencana buruknya membunuh onta mukjizat itu. Setelah mereka membunuh, mereka dengan bangga, dengan sombong, seakan-akan mereka telah memenangkan peperangan. Mereka datang kepada Nabi Soleh. Mereka mengatakan, Hai Soleh, kami telah membunuh onta itu. Mana? Turunkan adab dari Tuhanmu. Katanya akan turun adab dari Tuhanmu. Mana adabnya? Silakan turun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka. Fa'akarun naqata wa'atau an amri rabbihim وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا in كنت من المرسلين setelah mereka membunuh onta itu dengan sombong mereka nantang Nabi Soleh mana turunkan adab Allah kalau memang kamu Nabi lalu Nabi Soleh mengatakan kamu tunggu tiga hari lagi Allah akan menurunkan adabnya fa'aqaruha Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Nabi soleh mengatakan silahkan kamu bersenang-senang di tempatmu tiga hari. Setelah tiga hari kamu akan hancur. Subhanallah. Yang namanya orang kafir. Dia tambah kafir. <clears throat> Begitu diancam diberi tempo tiga hari. Mereka tambah marah. Bahkan mereka mempunyai rencana busuk untuk membunuh Nabi Soleh secara sembunyi-sembunyi. Mereka membuat tipu daya. Jumlah mereka adalah sembilan orang laki-laki yang sombong, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak membuat perbaikan. Mereka bersumpah pada malam hari akan membunuh Nabi Soleh dengan membohongi keluarganya. Dan mereka membuat tipu daya dan mereka tidak ngaku kalau membunuh ini rencana busuk mereka. Wakana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah la lanubayyitannahu wa ahlahu. Thumma lanakulanna liwaliyihi ma shahidna mahlik ahlihi wa inna lasadiqun. Itu makar mereka. Namun mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Jangan sekali-kali kita membuat makar kepada Allah, pasti kita akan kalah karena Allah adalah sebaik-baik pembalas makar bagi orang-orang yang patut untuk dibalas makarnya. Wa makaru makran wa makarna makran wa la yishurun fandur kaifa kana agibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Akhirnya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala justru dihukum. Mereka tidak akan selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah melupakan nabinya, tidak pernah melupakan rasulnya tidak pernah melupakan hamba-hambanya yang beriman. Allah menolong para rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah menghancurkan serta membinasakan orang-orang yang kafir lagi musyrik itu. Mereka berencana membunuh Nabi Saleh, tapi mereka sendiri yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang kafir yang lainnya mereka menunggu hari pertama dengan penuh ketakutan, hari kedua tambah takut, hari ketiga hari yang telah dijanjikan turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ketiga itu wajah mereka menjadi hitam. Mereka amat sangat takut dengan adab yang bakal menimpa mereka. Akhirnya ternyata benar teriakan dari langit dan goncangan-goncangan yang dahsyat terjadi dan mereka pun mati di rumah-rumah mereka masing-masing. Fandur kaifa kana akibat fandur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Ya Orang-orang yang kafir lagi dolim itu dihancurkan oleh Allah dibinasakan di rumah mereka masing-masing. Sementara Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman. Birahmatim minna wa min khizyi id dengan rahmat dari Allah dan dengan kehinaan yang terjadi pada hari itu. binasalah kaum Samud, kaum yang dolim itu. Setelah kaum Samud binasa, mereka hancur dan mereka telah terbunuh semuanya. Yang kafir itu, laki dolim itu. Nabi Soleh berbicara kepada mereka yang telah mati itu. Kata Nabi Soleh, Ya kaumi, lakad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum, walakin la tuhibbunan nasihin. Hai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu risalah Tuhanku dan aku telah menasehati kamu, tapi kamu memang tidak suka dengan pemberi nasihat. Nabi Soleh berkata demikian kepada mereka sebagai bentuk pelecehan kepada mereka. Dan mereka telah merasakan akibat buruk dari kekafiran, kedoliman, kesombongan, dan pembangkangan mereka. Para pendengar setia radio dakwah Islamia dimanapun anda berada Cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu terlimpahkan kepada anda semuanya Kapanpun dan dimanapun anda berada Terutama kepada adik-adikku yang kucintai dan kusayangi karena Allah Inilah akibat orang yang membangkang dari syariat Allah menolak tidak mau beribadah kepada Allah terus menerus dalam kekafiran mereka, kesombongan mereka. Inilah azab dari Allah yang maha adil bagi siapa saja yang menantang Allah, yang kafir terhadap Allah dan yang meminta disegerakan turunnya adab Allah. Di sini ada pelajaran demi Allah bagi siapa saja yang membangkang, yang sombong yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan sebagaimana yang terjadi kepada kaumnya Nabi Saleh ini yaitu kaum Tsamud. Mereka akan merasakan azab di dunia yang pedih dan azab di akhirat yang lebih dahsyat lagi. Inilah Nabi Saleh alaihi salam. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada beliau dan kepada semua nabi terutama kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita ambil beberapa pelajaran dari kisah Nabi Saleh ini. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil daripadanya adalah bahwasanya semua nabi, semua rasul Dakwah mereka adalah satu. Dakwah mereka adalah satu dakwah tauhid, yaitu agar supaya manusia beribadah kepada Allah saja dan agar supaya manusia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Semua nabi, semua rasul selalu mengatakan, "Ya qaumi ibudullah, ma min ilahin ghairuh." Hai kaumku, ibadalah kepada Allah, tidak ada Tuhan yang hak yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil bahwasanya orang yang kafir kepada satu Rasul saja berarti dia sama dengan kafir kepada semua Rasul. Sebagaimana kaum Thamud Allah mengatakan kadzabat Thamudul mursalin Kaum Samud telah mendustakan semua Rasul. Padahal yang mereka dustakan hanya Nabi Saleh. Tapi inilah, mendustakan satu Rasul sama dengan mendustakan semua Rasul. Sebagaimana juga Nabi Nuh mengatakan uh, dikatakan tentang kaumnya kadzabat qaumi qaumu nuhinil mursalin demikian pula kaum Ad kadzabat adunil mursalin mendustakan satu nabi satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Kemudian pelajaran yang ketiga bahwasanya kebanyakan pengikut para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang tawadhu, bukan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tawadhu bukan orang-orang yang sombong. Karena orang-orang yang tawadhu rendah hati tidak berat bagi mereka untuk menjadi pengikut Sementara orang-orang yang sombong berat bagi mereka untuk menjadi pengikut. Mereka tidak siap untuk menjadi pengikut. Kemudian di antara pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil. Di antara sarana berdakwah adalah memberikan peringatan dengan menyebut-nyebut nikmat Allah. Diterangkan kepada manusia betapa banyak nikmat Allah, diingatkan tentang nikmat Allah agar mereka sadar betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Saleh alaihi salam menyebutkan kepada kaumnya betapa banyak nikmat Allah kepada mereka yang seharusnya mereka mensyukurinya dengan beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kandungan yang kelima adalah orang-orang beriman itu derajatnya bertingkat-tingkat dalam keimanan. Sebagaimana orang-orang yang jahat, orang-orang yang merusak, orang-orang yang kafir, derajat mereka juga bertingkat-tingkat dalam kekafirannya dan dalam kerusakannya. Sebagaimana sembilan orang dari kaum Nabi Saleh, mereka derajat keburukan dan kerusakannya lebih banyak dan lebih dahsyat dibanding yang lainnya karena itu mereka dihancurkan terlebih dahulu daripada orang-orang kafir yang lainnya. Kandungan yang keenam yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Saleh ini bahwasanya mukjizat ataupun ayat ataupun argumentasi setelah disampaikan semuanya setelah jelas setelah gamblang maka orang-orang kafir tetap saja tidak beriman. Karena memang mereka tidak ingin beriman, mereka hanya mencari-cari kelemahan saja. Kalau ternyata tidak ada kelemahan, ya mereka tetap tidak mau beriman, selalu mencari-cari alasan. Kandungan yang ketujuh, kita harus selalu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan yakin, jangan ragu harus yakin, jangan ragu. Kaum-kaum yang mendustakan, yang berbohong itu, pasti mereka akan dibinasakan oleh Allah semuanya. Mereka membuat makar, Allah tidak pernah melupakan makar mereka. Allah membalas makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar bagi orang-orang yang membuat makar yang layak dibalas makar mereka. Wa makaru makron ومكروا ومكر الله wallahu khairul makirin Kemudian faedah yang kedelapan kalau kita melewati tempat-tempat yang di sana pernah turun azab Allah atau hukuman Allah kepada penduduk setempat, maka kita dianjurkan berjalan cepat di tempat itu. Kita tidak bersantai-santai di sana agar kita segera meninggalkan tempat itu karena tempat itu adalah tempat turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita melewati tempat negeri kaum Tsamud di daerah Al-Hijr di jazirah Arabia sana, kita dianjurkan cepat ketika melewati daerah itu karena daerah itu adalah daerah yang pernah turun adab Allah kepada penduduk daerah itu. Inilah para pendengar setia radio dakwah Islamia kisah singkat tentang Nabi Saleh alaihi salam dan kaum Tsamud. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita semuanya mampu mencontoh para nabi, menjadikan mereka sebagai suri tauladan agar kita istiqomah dan bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala آله Baik mitra pengertian 100,5 Ardawa Islam dan FM Baru saja kita ikuti bersama uh, kajian Islam yang bersama Ustaz Abdullah al Dan di kesempatan malam hari ini kami buka di sesi pertanyaan Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda ingin sharing Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center Di 081334183554 Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini Agar kajian kita lebih fokus dengan tema yang kita angkat di kesempatan malam hari ini Baik, sembari kami tunggu buat Anda yang ingin gabungan, kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center. Dan ya. pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ayat 17 surat Al-Ghasyiyah ada hubungannya dengan unta Nabi Saleh? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alih. Amma ba'd. Amin atas doa-doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terlimpahkan kepada anda Semuanya Kapanpun dan dimanapun anda berada Mengenai surat Al-Ghashiyah ayat 17 Apakah ada hubungannya dengan unta Nabi Soleh? Al-Ghashiyah ayat 17 itu ayatnya berbunyi afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa kisah ini bukan berkaitan dengan unta Nabi Soleh tapi ayat 17 dari surat al ghashiyah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita merenungkan merenungkan tentang penciptaan onta. Karena kalau kita merenungkan penciptaan onta, di dalam onta itu banyak hal-hal yang lain daripada yang lain. Yang menjadikan kita semakin yakin betapa uh, betapa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat onta itu, onta adalah binatang yang mampu menyimpan air di dalam uh, tenggorokannya atau di dalam tubuhnya itu untuk beberapa hari. Jadi dia minum sekarang ya, disimpan di sana, lalu dia sanggup untuk tidak minum beberapa hari hanya minum dari yang telah disimpannya itu. Ini sesuatu yang ajaib dan ini hebat. Kemudian di antara kelebihan onta pula. Onta adalah satu-satunya binatang yang dia itu ketika diberi muatan dalam keadaan uh, dalam keadaan uh, tidur ya, dalam keadaan jok, dalam keadaan merebah. Dalam keadaan buruk namanya ya, merebah. Diberi muatan yang banyak, setelah muatannya banyak sekali baru dia berdiri. Baru dia bangkit berdiri. Ini satu-satunya binatang cuman onta. Binatang yang lainnya kalau diberi muatan dalam keadaan berdiri. Berdiri semuanya. Kalau onta enggak, buruk. Jadi dia merebah. Setelah diberi muatan yang banyak baru dia berdiri. Ini hebat lagi. Kemudian di antara kehebatan onta pula yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Onta itu oh, binatang yang cepat hafal jalan. Ya, binatang yang paling cepat hafal jalan. Jadi onta itu lewat satu kali di satu jalan ya, lewat sekali aja. Sekali aja dia lewat, dia ingat terus jalan itu, nggak lupa. Nah, binatang yang lainnya tidak seperti itu. Kemudian di antara sifat onta pula yang hebat. Onta adalah binatang yang besar, tapi dia itu jinak dan penurut kepada yang menungganginya walaupun anak kecil. Jadi onta itu penurut sekali. Walaupun yang menunggangi cuman anak kecil dia nurut tiap patuh. Ya, itulah itulah diantara kehebatan-kehebatan onta ya. Kita disuruh merenungkan. yang yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at dan seterusnya. Kalau kita renungkan, iman kita akan selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang saya hormati Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mohon doakan saya agar mampu menjalani hidup dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala Serta digabulkan azam mulia Mendapatkan pendamping hidup yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mencintai Allah dan Rasulnya Syukron jazakumullah khair Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga apa yang Anda inginkan dan yang kita inginkan semuanya berupa kebaikan-kebaikan dunia akhirat dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Allahumma amin. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apakah benar unta Nabi Saleh diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dari batu yang besar? Jazakumullah khairan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Memang uh, para mufassirun, mufassirun para ahli tafsir menyebutkan ketika itu kaum Nabi Soleh kumpul di sebuah tempat lalu datang kepada mereka Nabi Soleh Lalu Nabi Soleh mendakwai mereka, mengingatkan mereka dan menasehati mereka. Lalu mereka mengatakan, Wahai Soleh, in anta akhrajta lana min hadihis sohra. Hai Soleh, kalau kamu bisa mengeluarkan onta dari batu besar ini, yang sifat ontanya begini, begini, begitu, macam-macam, kami akan beriman. Akhirnya Nabi Soleh mengatakan, betul, kamu akan beriman, kalau aku penuhi semua permintaanmu, kamu beriman? Iya, kami beriman. Lalu mereka bersumpah. Terus sumpah-sumpah mereka. Akhirnya Nabi Saleh sholat. Sholat kepada Allah lillahi ta'ala. Setelah Nabi Saleh sholat, Nabi Saleh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh minta kepada Allah agar supaya apa yang diminta oleh orang-orang kafir itu oleh Allah dipenuhi supaya mereka mau beriman dan subhanallah Akhirnya Allah memerintahkan batu besar itu untuk mengeluarkan onta yang besar. Jadi memang onta itu keluar dari batu yang besar itu ya. Ini mujizat yang luar biasa. Uh, setelah kejadian ini, sebagian mereka uh, iman. Namun sebagian mereka yang lain, bahkan kebanyakan dari mereka tetap dalam kekafirannya. Jadi begitu. Jadi memang para mufassirun ahli tafsir menyebutkan bahwa onta Nabi Saleh itu e, dikeluarkan dari batu besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya dari Lia di Sengkaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya belum lama menjadi pendengar RDI. Mohon saya uh, mohon saya diberitahu jadwal kajian Islamnya dan murotal Quran tiap hari apa dan jam berapa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya insyaallah nanti uh, Mas Abdullah insyaallah akan menyampaikan nanti insyaallah. Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah Al-Hadrami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah bencana dahsyat tsunami di Aceh termasuk azab Allah? Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Ahabbaka ladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya dan semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Mengenai bencana tsunami di Aceh ya, yaitu bisa jadi ujian, bisa jadi uh, itu peringatan, bisa jadi itu nikmat macam-macam, bisa macam-macam. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala kalau menghukum seorang hambanya yang muslim di dunia, maka di akhirat tidak akan dihukum lagi. Jadi orang muslim itu kalau dihukum oleh Allah di dunia, dengan harapan di akhirat tidak ada lagi hukumannya. Jadi bencana seperti tsunami itu faedahnya banyak. Melebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat, mengingatkan, menyadarkan, dan macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdul, Abdullah Hadromi yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah nabi atau rasul itu kok hanya di tanah Arab saja? Apakah ada yang ada tempat lain? Uh, eh, syukron dari Dodik di Blimbing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahabbakalladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Eh, mengenai kenapa Nabi dan Rasul itu kok hanya di tanah Arab saja. Nah ini tanya kenapa, tanya kenapa ini ya. Ini tanyakan Allah saja. Anda tanyakan Allah ya Allah kenapa. Tapi kita nggak boleh tanya kepada Allah gitu ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu nggak ditanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah. Sedangkan kita yang akan ditanya oleh Allah nanti. Nah, ini tanya kenapa kepada Allah itu nggak bisa. Ya, yang jelas, yang jelas tentu ada hikmahnya. Uh, ya Allah mengetahui ya, Allah mengetahui hikmahnya. Apakah mungkin karena mereka itu uh, sanggup mengorbankan segala-galanya kalau telah mengetahui kebenaran, sehingga diharapkan kalau Islam, uh, kalau uh, para nabi di kalangan mereka itu bisa menyebarkan ke seluruh penjuru dunia karena mereka merasa bertanggung jawab mengemban itu Eh, ya macam-macam lah hikmahnya, macam-macam hikmahnya. Yang jelas itu adalah urusannya Allah dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh tanya kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan iman? Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, wa iyyakum kiat-kiat meningkatkan iman ya banyak sekali. Di antara kiat-kiat itu adalah yang penting dan ini prinsip. Carilah teman yang baik, lingkungan yang baik. Ini penting dan ini prinsip karena masing-masing orang itu mengikuti temannya, mengikuti sahabatnya. Ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil seseorang itu mengikuti agama sahabatnya, maka perhatikan siapa sahabatmu. Itu kemudian hadiri majelis ta'lim, hadir pengajian, itu adalah majelis iman. Sehingga para salafus saleh mengatakan pengajian itu ta'alu bina nu'minu sa'ah. Mari ke sini. Kami akan uh, beriman sesaat. Demikian pula para sahabat kalau berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh beliau agama syurga neraka, iman mereka bertambah semuanya. Kalau sudah pulang kerja dan yang lainnya imannya turun. Jadi pengajian majlis ta'lim penting. Kemudian juga e, kumpul orang-orang yang soleh. Kemudian juga yang banyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, sholat malam, ya puasa sunnah, ya macam-macam yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Menghindari maksiat-maksiat, maksiat mata dan maksiat yang lain. Hindari makanan-makanan yang haram, konsumsi yang haram. Itu akan merusak keimanan semuanya. Dan yang lain-lainnya. Kalau anda amalkan itu, insya Allah anda akan istiqomah dalam iman anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa disunahkan berpuasa pada tanggal 1 atau 10 surah atau Muharram? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Yang sunnah itu adalah puasa tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Ashura dan disunahkan dengan tanggal 9-nya Tasu'a. 9, 10 atau juga ada riwayat 10, 11. Sebagian ulama mengatakan tiga-tiganya lebih bagus 9, 10, 11. Itu sunnah dan insya Allah nanti kita bahas pada saatnya nanti tentang puasa itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dicintai dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala Apa makam para nabi masih ada sampai sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa-doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Makam para nabi ya, kepastiannya itu wallahu a'lam. Kepastiannya ya, di sini makamnya Nabi fulan, kepastiannya wallahu a'lam. Yang pasti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburan beliau ada di Madinah, di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang kemudian diperluas masjid itu sehingga rumah-rumah istri-istri beliau masuk dalam masjid. Nah, pasti itu kuburannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang lainnya nggak bisa dipastikan. Mungkin, mungkin dan mungkin. Kepastian nggak bisa. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti jelas nggak ada khilaf. nggak ada khilaf sedikit pun. Ya, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti apakah suara yang menghancurkan umat Nabi Saleh? Apakah seperti halilintar? Jazakumullah khairan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda dan semuanya Yang jelas disebutkan di dalam ayat-ayat itu Adabnya berupa soihah dan rajfah kalau soihet rekan yang sangat keras, ya mungkin seperti halilintar, seperti petir, mungkin. Uh, kemudian juga rojfah. Rojfah itu goncangan yang hebat, ya gempa bumi yang luar biasa. Ya seperti itu. Ya, fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dirahmati oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala Afan sebelumnya kalau pertanyaan tidak sesuai topik. Ustadz, uh, Anda mau tanya apa hukumnya membeli buku bajakan? Uh, mengingat buku-buku kedokteran mahal sekali. Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya. Ini dari anak kedokteran ya. Buku-buku kedokteran mahal sekali. Bagaimana kalau membeli huku, oh, membeli buku bajakan? Bagaimana? Hukumnya adalah haram. Membeli buku bajakan itu hukumnya haram. Membajak buku itu hukumnya haram. Karena buku punya hak cipta, punya hak dilindungi. Membajak buku hukumnya haram, beli buku bajakan hukumnya haram. Bagaimana kalau mahal? Kalau mahal nabung dulu. Nabung dulu untuk beli buku. Jadi makannya dikurangi. Kalau biasanya makan tiga kali, sekarang makan dua kali. Yang satu buat nabung beli buku. Jadi membeli buku bajakan itu haram. Sekarang gini aja, kalau anda nulis buku, lalu buku anda dibajak, anda marah atau tidak? Ya begitu ya. Jadi para ulama mengatakan membajak buku itu haram. Uh, kalau memang itu uh, ah, penulisnya tidak tidak rela untuk dibajak, itu haknya dia, itu hak cipta, dilindungi secara undang-undang, secara syar'i, secara syar'i dilindungi. Jadi seperti itu, jangan membajak buku, membeli buku bajakan tidak barokah. Tidak barokah ilmunya nanti. Ya, fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila istri tidak menurut kata suami Apa hukumnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Bagaimana ini istri yang tidak taat kepada suami? Istri yang salihah adalah yang taat kepada suami. Fasalihatu qanitatun ay muti'at lillah walizauj. Istri yang salihah adalah yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Taat dengan tiga catatan. Tiga catatan. Yang pertama-tama bukan dalam hal maksiat. Kalau maksiat tidak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al khalik Taat dalam kebaikan saja. Catatan yang kedua adalah istri itu mampu melaksanakannya mampu melaksanakannya. Kalau tidak mampu, gugur. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Yang ketiga, tidak membahayakan. Perintah suami itu tidak membahayakan, enggak berbahaya. Kalau berbahaya, maka istri enggak taat, enggak apa-apa. Karena berbahaya, bahkan enggak boleh taat. Rasulullah SAW bersabda la darara wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan madarat dan tidak boleh pula membalas madarat dengan madarat. Iya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amtullah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berapa lama Nabi Saleh berdakwah dan berapa banyak pengikut beliau? Apakah ada riwayat tentang pertanyaan saya? Terima kasih atas kajian Ustadz selama ini dari Rudi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya. Mas Rudi yang semoga istiqamah beserta keluarganya dan teman-temannya semuanya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada riwayat ya yang pasti seperti ini tentang berapa lama Nabi Soleh berdakwah, jumlah pengikutnya berapa, nggak ada riwayat ya. Yang ada riwayat seperti Nabi Nabi Nuh ada riwayatnya, dakwahnya 950 tahun, eh, umatnya sekitar 80 orang, seperti itu ya. Yang jelas Nabi Soleh berdakwah lebih banyak yang kafir daripada yang iman. Tapi beliau sabar, beliau dakwah terus. Yang penting adalah dakwah maksimal. Kemudian hasilnya diserahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang itu dikatakan sukses dalam dakwah kalau dia telah berusaha maksimal. Dia sudah berusaha maksimal. Ya, mentok sudah, maka dia dianggap sukses. Walaupun dakwahnya tidak membawa hasil sama sekali. Al-ajru yaqa'u bi mujarradid da'wah wala yatawaqqafu 'ala al-istijabah. Itu kaidah min qawaid dakwah. Pahala telah didapatkan dengan sekedar dakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah. Ya, saya kira mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang di luar materi belum terjawab, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Segala puji kami panjatkan hanya kepadamu ya Allah. Curahkan salamat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah berilah kami hidayah bersama orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Wa'afina fiman afait. Berilah kepada kami selamat sehat walafiat sejahtera seperti orang-orang yang kau berikan keselamatan, sehat walafiat sejahtera. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, berilah kepada kami semua kebaikan dan selamatkan kami dari semua keburukan. Kami mohon kepadamu semua kebaikan yang cepat ataupun yang lambat yang perpendaharaannya hanya ada di tanganmu. Yang kebaikan itu telah diminta oleh para nabimu, para rasulmu dan orang-orang soleh Dan kami berlindung kepadamu dari semua keburukan yang cepat, yang lambat, yang perpendaharaannya ada di tanganmu. Yang para nabi dan para rasul telah berlindung kepadamu daripadanya. Demikian pula orang-orang soleh. Allahumma rizukna tabat wal istiqamah. Allahumma amitna alal islami Sunnah, Ya Allah, berilah kami rezeki berupa ketakuhan dan istiqamah. Dan uh, ya Allah, wafatkan kami dalam Islam dan sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Penutup umur yang baik dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.